Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah subuh di Masjid Al Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang syariat. Betapapun syariat Allah yang terbaik, tapi kalau tidak ditambah terus pengetahuan kita ini kita tidak akan merasakan kebaikannya ini. Anda syari atau Islam apa risalah dan risalah Islam itu adalah risalah yang terbaik. Minar risalah di luar dari salif zaman yang asr sejak dari awal sampai di zaman era modern sekarang ini sudah terbukti Fihi tanzim ala umurin kathirah Di dalam salib itu banyak Pengaturan-pengaturan untuk urusan-urusan yang besar yang banyak Untuk apa? Fil kasbi limaili sa'adah Untuk apa? Untuk apalagi kalau bukan untuk meraih kebahagiaan Kita semua ini ingin meraih bahagia Kita ingin berada di koridor yang tepat Tidak tersesat dan sampai pada ultimate goal, sampai pada tujuan tertinggi siapa itu? Dialah Allah. Sementara yang kita jalani ini ini adalah hanya sekedar alat saja. Yang mau dituju lewat jalan alat ini adalah Allah. Tapi banyak orang terlena dan terpukau dengan dengan jalannya belum sampai-sampai ke tujuan tertinggi tapi sudah terpukau terlena. Nah, prinsip Islam itu kan tauhid ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makna lebih luas daripada la ilaha illallah itu adalah tidak ada jalan yang paling benar untuk ditempuh kecuali jalannya Allah. Tidak ada yang paling membuat kita bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang membuat aku paling terpesona kecuali Allah. Tidak ada yang paling aku prioritaskan kecuali Allah. Tidak ada yang paling aku tinggikan, yang paling aku cinta, yang paling aku prioritaskan kecuali Allah. Itulah makna lain-lain. Kenapa lain-lain Allah diawali dengan la? Tidak, supaya kita punya resistensi. Kita punya pertahanan bahwa setiap yang datang butuh Jangan mudah terpesona Lihat orang Yang menurut kita Lebih tinggi Jam terbangnya, gelarnya, pangkatnya Jangan kagum dulu Biasa saja karena Allah sudah memberikan garis Fahimah izzah nilai jami'ah kemudian itu harus Allah yang beri Karena kemudian itu punya Allah Jangan terlalu berlebihan mengagumi orang biasa-biasa saja Kita punya tauhid kita punya resistensi. Karena terlalu mudah kagum sama orang lain itulah yang bikin tauhid itu ternodai. Ya. Banyak orang mencari guru tapi asal cari guru. Langsung mengutarakan ya hal-hal detail kepada seseorang yang padahal dia sendiri guru itu yang belum pantas disebut guru. Nah, itu banyak yang membuat kita ternodai tauhid kita. Hanya karena dengar dari cerita orang, oh pergi aja ke sana kalau dapat masalah, oh pergi ke sana kalau sakit, oh pergi, kita langsung aja datang. Ya, tanpa kita tahu persis bagaimana orang yang kita datang Ya, mohon maaf dengan dikasih embel-embel kanjeng ini, kanjeng itu, ya orang langsung aja datang. Gak punya pertahanan. Padahal inti daripada tauhid itu adalah punya pertahanan apa yang mau kita pertahankan? Kita pertahankan adalah Allah yang maha mutlak. Selain Allah akan habis hancur. Sifat dunia yang pasti dan menonjol adalah kesementaraannya. Dunia yang sementara ini kok kita nggak bisa mempertahankan tauhid itu rugi. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan kita sharing pada hari ini tentang menghidupkan fitrah Kenapa dibuat menghidupkan? Ya karena fitrah ilahiyah itu walaupun ada dalam diri kita, kadang-kadang disebut seperti wujud adami Fitrah itu ada selalu dalam diri kita. Tapi wujud adami keberadaannya sama dengan tidak adanya. Jadi sama saja nggak ada. Ada dia, tapi kita nggak tahu itu, nggak kita hidupkan, dia sama aja kan? Kalau bapak ibu punya katakanlah segenggam berlian di rumah, harganya sangat mahal. Tapi ibu nggak sadar, bapak nggak sadar di rumah itu ada segenggam berlian yang harganya mahal. Ya sama aja percuma. Karena kita nggak tahu itu ada ya sama dengan ada Kagak disamakan juga nggak ada. Ya mungkin nanti orang lain yang menemukannya. Itulah yang disebut dengan bisa saja itu fitrah ilahiyah yang begitu hebat. Kita tidak bisa menghidupkannya ya. Ya sama aja nggak ada ada nih adanya sama dengan tidak adanya. Pada inti kemuliaan, ya inti kebesaran, inti kekuatan kita adalah kesadaran adanya fitrah ilahiyah dalam diri kita. Apa sih fitrah itu? Dalam bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab fitrotu, apa artinya? Suci, bersih. Bisa diterjemahkan sebagai tabiat, kejadian asli. Fitrah terkadang diterjemahkan sebagai agama, asal cipta. Fitrah juga disebut sebagai apa ya berkarya, berkreasi, itu fitrah dalam diri itu. Kalau ada orang menafikan kemampuannya untuk berkarya berarti dia menafikan fitrah. Allah terkadang menyebut dirinya Innallaha fatir samawati Sama kata dasar fitrah fatir apa fatir berkreasi, mencipta. Kita juga punya prestasi seperti itu. Kita juga punya kemampuan mencipta berkreasi itu fitrah. Ya. Biasa kalau bicara fitrah itu Bapak Ibu selalu dihubungkan dengan hadis Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kenapa kok fitrah dia iya karena bayi itu belum terkontaminasi ya istilahnya dia hadir atas kehendak Allah lihatlah senyumnya Siapapun yang memandang seorang bayi kita ikut bahagia. Seorang bayi juga melihat apapun yang ada di sekelilingnya dengan optimis, dengan senang. Nah, orang yang merasakan menghidupkan fitrah ilahiyah di dalam dirinya adalah persis seperti seorang bayi yang berada di dalam gendongan ibunya. Nah, kita juga seharusnya bisa merasakan kondisi seperti itu bahwa kita ini hakikatnya sedang berada dalam lindungan Allah. Kita pada hari ini dan sampai kapanpun insya Allah kita yakin kita berada di dalam jaminan Allah. Kalau kita merasakan kita berada di dalam jaminan Allah, apa yang kita khawatirkan dalam diri ini? Orang-orang soleh selalu mengatakan Allah yang jamin, Allah yang jamin. Ucapan itu adalah sugesti kalau kita sering mengatakan Allah yang jamin, Allah yang jamin, kita jadi insya Allah pantas untuk dijamin Allah. Ya. Inti daripada tauhid itu adalah kekuatan. Allah itu maha tak terbatas sehingga siapapun yang mengatakan Allah dia punya kekuatan yang tak terbatas pula. Inti tauhid itu adalah takhallatu bihalakillah berharap seperti halaknya Allah. Kalau kita yakin bahwa kita dalam jaminan Allah kita menjadi jiwa yang sangat kuat hidup kita diikat di dalam koridor la khawfun alaihim wa lahum itulah makna tauhid karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Rasulullah dalam hadisnya banyak mengulang-ulang iman aku, imanakum, iman aku. Perbarui terus, perbarui terus. Sering iman itu terhindari, terkontaminasi oleh silaunya seseorang kepada dunia ini, silaunya orang kepada seseorang, silaunya kepada aku membuat fitrah yang ada dalam diri itu menjadi semacam itu tadi wujud huk ada nih ada tapi sebenarnya dianggap tidak suatu kali sahabat apa Rasulullah bertanya kepada sahabat kamu minum antum kamu sudah beriman belum ya kata sahabat ya kami sudah beriman wa ma'lam itu iman apa itu tanda-tanda iman kata Rasul sahabat salah satu sahabat menjawab nasyukur bil iman itu adalah nasbiru bil wanas wa nasbiru alal bala wa tardu bil Iman itu adalah ketika kami selalu berada di dalam rasa syukur atas nikmat Allah, selalu sabar atas ujian yang diberikan wa tardu bil dan kami selalu ridho dengan ketentuan yang diberikan Allah kepada kami. Kata Rasulullah, benar itulah ini enak diucapkan ketahuan kita punya iman itu ya saat kita datang ujian ya saat datang cobaan ya ketahuan kita iman apa tidak saat diberi ujian kesulitan ujian ke kemudahan ya ingat kepada rahmat Allah atau malah kufur nah itu ya kalau masih kalau masih datar-datar aja gak terukur imannya. Makanya dalam Al-Quran itu Ahasiban nasu ayyukraku ayyakulu amanu Apakah mereka dibiarkan saja untuk mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi fitrah ilahiyah. Kenapa kita menyebutkan fitrah ilahiyah? Fitrah ilahiyah itu artinya kita belajar memiliki sifat-sifat seperti sifat yang dimiliki ya fitrah ilahiyah itu adalah berakhlak seperti anaknya Allah fitrah ilahiyah itu adalah memaksimalkan ya potensi-potensi yang diberikan Allah kepada kita untuk berakhlak seperti anak itulah fitrah kita juga sangat akrab dengan untuk kanzan makhfiyah. Aku ini kata Allah adalah perbendaraan yang tersembunyi. Apa itu perbendaraan? Ya semuanya everything, sumber segala sesuatu. Aku ini sumber segala sesuatu. Sumber apapun. Aku ingin memperkenalkan siapa aku. Maka aku ciptakan makhluk jadi tujuan Allah menciptakan kita apa? Supaya kita kenal sama Allah. Karena Allah itu sumber segala sesuatu. Kalau kita jauh dari sumber, jauh dari pengetahuan tentang Allah, siap-siap kita hancur. Siap-siap kita stres, siap-siap depresi, siap-siap cemas. Kenapa? Kita jauh dari hakikat yang merencanakan hidup kita ini. Kita jauh dari pendesainer, desainer, peletak takdir kita. Kok kita jauh dari peletak takdir kita? Ya stres kita. Nggak bisa dengan kepala kita ini selesai. Sementara masalah banyak. Mau kita selesaikan dengan kepala kita ini sampai pecah pun kepala belum tentu selesai masalah. Makanya Allah mengingatkan kita, aku ini sumber segala sesuatu jangan jauh-jauh dari aku kalau mau tenang mau lapang ingat aku kata Allah wa man a'radu an dzikri fa inna lahu yang tidak mau ingat aku ingat kamu akan merasakan kesulitan jadi hakikat fitrah mengenal Allah itu adalah menyadari kita nggak boleh jauh-jauh dari lingkaran pusat lingkaran Allah itu sebagai pusat lingkaran jangan jauh-jauh kalau jauh-jauh boleh kita Tidak tahu siapa saya pernah menceritakan Tentang Seorang dosen Saya dapat cerita dari Ustaz Wafiuddin Cerita sekali di dosen Masih muda karyanya sudah banyak ya belum 40 tahun udah dan guru besar. Dia muslim, cerdas, alumni luar negeri, tapi tidak sholat. Ya, coba mengakal, mengakali arti ibadah sholat itu. Sampai akhirnya dia dapat musibah, dapat ujian dari Allah. Bisa hilang itu semua ilmu-ilmunya. Ya, pokoknya jadi blank lagi bukan cuma jadi blank dia persis seperti bayi pula ya. nggak ingat apa lihat anaknya tanya ini siapa lihat istrinya kamu siapa udah lupa semua orang udah kayak bayi nah, itulah kalau terlalu mengandalkan akal mau diotak-atik semua saya ingat cerita ini nih jadi teringat kasus imam besar kita imam sapi ya. imam mazhab kita imam mazhab kita imam sapi dan saya ataupun kita yakin dia tidak melakukan maksiat yang besar hanya yang saya ketahui tergeletak sedikit ketika dia lewat di pasar ada orang bertransaksi jual beli dia tertarik ingin mendengarkan hanya itu saja ya, bagi kita itu bukan hal yang parah-parah tapi karena kesalahan begitu saja hilang banyak hafalan sampai dia mengadu kepada gurunya yang wakil apa yang terjadi padaku hafalanku banyak rusak banyak yang hilang kenapa ini kata gurunya kamu harus tinggalkan maksiat padahal ini kan Sapi orang soleh hafal Quran jutaan tapi gara-gara sedikit ada lihat-lihat sedikit aja orang di pasar langsung hilang hafalan nah ini di zaman sekarang orang bukan cuma begitu jelas-jelas sengaja meninggalkan sholat jelas-jelas bermaksiat ya nggak tahu itu ayat Allah mengatakan atau ada saja bala yang gitu. Nah itu dicatat oleh Imam Syafi'i dalam agendanya ketika dia mengalami situasi seperti itu. Syakautu ila waqi an Aku mengadu kepada guruku Imam Waki tentang hilangnya hafalanku Ma'akhbarani diantar antar maksi Guru saya menasihati saya supaya saya meninggalkan maksiat Wahsada ini di yang ma'ul dia memberikan petunjuk kepada aku bahwa ilmu itu cahaya wa nurullah la dari asi cahaya Allah itu tidak akan sampai kepada para pelaku dosa nah, kita dulu di pesantren disuruh hafal ini supaya hati-hati ilmu itu apa wa nurullahi la yudhilul Ilmu itu cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah nggak mungkin diberikan kepada para pelaku dosa. Jadi kita dulu waktu di pesantren disuruh hafal ini. Sakautu ilah wa kini su ansu ilhizi fa arsadani bi antarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilmah nurun wa nurullah la yuhlah lil asimi hafal supaya kita hati-hati yang namanya menuntut ilmu kalau kita juga berbuat dosa ya tumpah lagi sia-sia makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ayo sama-sama kita niatkan kita ingin mempelajari syariat Allah dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Allah supaya kita mendapatkan cahaya Allah dan zikir yang biasa dilantunkan oleh orang-orang soleh itu untuk menghidupkan fitrah ilahiyahnya supaya tambah pengetahuan ma'rifatnya itu apa itu dia baca ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini ma'rifatan wa mahabbatan hafal zikir itu bu bu hafal bu apa hafal Pak Zikri ayo sama-sama kita baca ya saya sebut Bapak dan Ibu mengikuti nanti setelah ini dibawa pulang untuk oleh-oleh dibaca saat masak ibu ya saat memang cucu ya atau pas sedang motong-motong cabai ya dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ilahi Ilahi Hatta maksudi Hatta maksudi Waridoka Waridoka Maqdubi Maqdubi Aktini Aktini Ma'rifatak Ma'rifatak Wa mahabbatak Hafal bu? Kita ulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ilahi anta maqsudi waridoka Maklubi, a'tini ma'rifatak wa mahabbatak ya sekali lagi biar hafal Bismillahirrahmanirrahim Ilahi hatta maksudi waridoka maklubi, aktini makrifatat wa mahabbatat ya Tuhanku engkaulah tujuanku ridhomu yang aku harapkan berikan kepadaku pengetahuan tentangmu dan tentang cintamu kepada Itu artinya. Mudah-mudahan nanti ini bisa diamalkan jadi wirid ya, jadi sikir-sikir kita. Kata seorang sufi, ya, engkau adalah sebuah telaga. Jadi kita ini sebenarnya telaga, pusat telaga itu diri kita ini seperti pusat telaga ya dan anak buahmu anak buah itu maksudnya ya akhlak kita gitu ya perbuatan kita karakter kita anak buahmu adalah anak-anak sungainya maksudnya yang mengalir itu yang apa itu adalah anak sungai itulah akhlak kita sementara diri kita itu sumbernya telaganya Apabila telaga itu airnya bening, maksudnya kalau hati kita ber niscaya ia tidak akan tercemar ya karena kekeruan anak-anak sungai tersebut. Ya, kalau dasarnya dia insya Allah nanti semuanya jadi bening. Apabila telaga itu keruh, anak-anak sungai tersebut akan bening jadi dia pakai kita keras, hati kita itu tidak mau diberi nasihat. Ya hati kita ini seminggu dua minggu sebelum nembak kita udah stres pula. Ya, ya. Kenapa ini karena tingkat stres, tingkat depresi. Ya. Profesi dokter itu sangat mulia. Kita kalau punya anak, punya cucu, ingin anak kita itu bisa jadi dokter. Tapi kalau dia tidak bisa mengobati, jiwanya yang beresah tidak bisa mengobati jiwanya yang sakit akhirnya seperti itu jadi dipastikan ini orang nggak pernah sakit ya, tanpa gia được layak jika kau mau mengharapkan kemuliaan, kebahagiaan, ketinggian yang tidak pernah lenyap Jangan menggantungkan diri kepada yang mudah lenyap dan mudah hancur ya, Diri kita ini manusia-manusia yang fisik ini, akan lenyap Ngapain mengandalkan orang yang berlebihan menggantungkan diri pada orang menggantungkan nasib pada orang berlebihan menggantungkan pada istana-istana rumah-rumah itu kan kunduman alaiha fa'lanya makanya kalau mau kemuliaan yang abadi kita harap ayat ma'idun ya karena kalau mau mengharapkan kemuliaan yang tidak akan habis lenyap atas ma'idun dan jangan merendahkan diri mengharapkan sesuatu dari yang pasti hancur. Kira-kira seperti ini Ya kalau boleh cerita sedikit, saya mau cerita. stop 葫芦个 原谅我。 Betul, betul Jadi nanti mungkin saat saat diskusi nanti saya mau tanya juga sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada peluang begini di mana? Mana lebih banyak manfaatnya pemutarannya? Itu salah satu godaan saya rasa. Dan sampai hari ini saya harus tawakuf Mohon doanya Bapak Ibu tanggal 29 besok Hari Rabu subuh saya diundang ke sana lagi untuk berdakwah dan lima tahun terakhir ini memang diundang terus ya tetapi ternyata ada pikiran mereka untuk mempermanenkan saya di sana karena itu saya harus berpikir mempertimbangkan mau petunjuk mudah-mudahan saya tidak salah ketika saya tolak ataupun ketika saya terima salah satu yang membuat fitrah ilahiyah itu mati itu apa? Kita terlalu cinta dunia ini, umur dunia. Cinta kepada dunia membuat kesahduan, kekhusukan kita dalam ibadah-ibadah kita jadi hilang. Karena itu sebagai terapinya ya banyak-banyak kita ziarah kubur, banyak-banyak dikurul maut insya Allah kita akan lebih terang. Tapi jangan lupa pada Allah telah lupa kepada Allah. Kalau Allah sudah lupa sama kita, siapa yang bisa membuat Allah ingat lagi sama kita? Kecuali Allah yang mau. Caranya apa? Tersungkur kita. Sadar.

akan datang suatu zaman atas manusia. Menurut mereka jadi Tuhan, pasangan jadi kiblat. Ya, gara-gara harus membahagiakan pasangannya berlebihan, meskipun dia tidak mampu dipaksa-paksa. Nah, ini banyaknya orang yang terjebak. Perut jadi Tuhan, pasangan jadi kiblat. Ya, Uang menjadi agama, kehormatan terletak pada kekayaan. Tidak tersisa iman sedikit pun kecuali hanya sebutan. Tidak tersisa Islam sedikit pun kecuali upacaranya saja. Tidak tersisa Al-Quran sedikit pun kecuali tulisannya. Masjid-masjid makmur dan damai tapi hati mereka kosong dari daya. Kira-kira sudah terjadi belum kondisi seperti ini? alhamdulillah bermohon dan berlindung kita Tujuan hidup menurut Hujatul Islam menurut Imam Ghazali apa tujuan hidup sih? Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan akhirat. Orang mau bahagia di akhirat dalam kehidupan yang unlimited yang tak terbatas itu. Caranya apa? Mengenal Allah sepenuhnya. Aktif ma'rifatak ya Allah berikan kepada aku. Pantaskan aku untuk dapat mengenalmu bisa mengetahui engkau dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hakikat ya tujuan hidup itu adalah mengenal Allah. Ini menjadi tujuan hidup karena hakikat manusia mempunyai sifat dasar mengetahui hakikat-hakikat dan hakikat yang tertinggi adalah Allah. Sebagai hakikat wujud. Dua macam fitrah. Fitrah yang pertama menurut Ibnu Qayyim itulah fitrah yang berkaitan dengan mencintainya, mengutamakannya lebih daripada yang lain. Sedangkan fitrah yang kedua adalah amali, ya, ada perbuatan, ada perjuangan. Ya. Mahasiswa saya pernah tanya begini, Pak, dalam dalam perang per, dalam peperangan Nabi itu kenapa Rasulullah tidak selalu mengalami kemenangan. Bukankah Allah itu dengan mudah untuk memenangkan? Nah, saya jawab dengan ini. Keyakinan kepada Allah, merindukan Allah itu baru fitrah yang pertama. Sedangkan yang kedua fitrah amaliyah. Allah mau melihat seberapa besar perjuangan kita. Keyakinan gak, nggak cukup hanya sekedar diyakin, harus ditunjukkan. Kalau udah cerita ditolong Allah semuanya nanti kita jadi manja. Ya. Padahal Allah mau melihat kita itu perlu sacrifice, perlu pengorbanan, perlu struggle, ada perjuangan. Itu fitrah. Ya. Kelebihan Rasulullah itu bukan pada mujizat-mujizatnya itu saja, tetapi kekuatannya menahan amarah, uang dendam bangun di pagi hari untuk sholat tahajud melawan ngantuk itulah fitrah amalia yang juga harus diandalkan kalau segalanya semua harus ditolong Allah maka perlu lagi nanti orang berbuat mengharapkan bantuan Allah sementara Allah nggak akan merubah orang kalau kita sendiri tidak merubah itulah fitrah ya, jadi Keyakinan tidak pan, tidak cukup hanya sekedar diyakini, harus ditunjukkan lewat perbuatan dengan kata-kata, dengan sungguh-sungguh. Dan fitrah untuk selalu bermuasabah, wafian kusikum mafalatu besirun. Supaya kita fitrahnya hidup, banyak-banyak kita bermuasabah Bapak Ibu, perjalanan itu kita seperti apa? Ya, mungkin dengan memperlihat memperhatikan perjalanan hidup kita penciptaan manusia itu perjalanan hidup kita menjadi sangat cinta kepada Allah jadi banyak kita berpuasa saya dulu katakanlah anak dalam keluarga saya anaknya anak nomor sembilan kami keluarga besar saya anak paling kecil dengan penghasilan orang tua yang pas-pasan ya kalau ini kan kita disuruh muasabah ya wafiyah musiku apa waktu besir dan terhadap pada dirimu perjalanan hidupmu apakah kamu tidak berpikir dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas itu saya masih kelas 1 SD itu sudah jualan kue Karena kadang belum begitu mengerti cara menghitung uang tapi dipaksa oleh sebuah kondisi orang ngasih berapa kembalinya berapa masih bingung masih ingat saya kelas satu SD terlalu jauh jualannya akhirnya kesasar nggak bisa pulang masih kelas satu SD ya singkat cerita kelas 2 kelas 3 udah kelas 3 SD seingat saya udah 10 kali pindah rumah nah itu contoh perjalanan hidup saya bisa Bapak Ibu bayangkan masih kelas 3 SD sudah 10 kali kontraktor kontrak sama kontrak tetapi orang tua tetap memberikan motivasi luar biasa ya ceritanya begitu tamat sanawiyah saya masuk madrasah aliyah katanya sih katanya madrasah aliyah ini madrasah unggulan yang masuk di situ juga tidak mudah karena lewat seleksi yang sangat ketat karena siapa yang masuk di situ dapat beasiswa nggak bayar uang sekolah dan alhamdulillah saya masuk di situ mungkin karena Allah tahu orang tua saya tidak mampu saya masuk aliyah gratis begitu masuk S1 gratis juga dapat beasiswa lagi masuk S2 gratis lagi nggak bayar dapat beasiswa bahkan dapat uang saku waktu tahun 97 saya S2 itu itu per bulannya sudah 500 sampai 700 ribu kalau 97 itu uang 700 ribu itu sama kayak uang 4 juta sekarang kayaknya sepertinya begitu ya Pak ya uang 700 ribu tahun 97 bisa nggak kita bilang itu uang sama dengan 4 juta sekarang kenyataannya saya bisa beli buku bisa makan dari situ Nah itu perjalanan saya. Inilah yang mungkin dimaksudkan Allah wafiyah muslimah kalau tulis itu. Masuk S3 nggak bayar juga, dapat beasiswa juga. Jadi sejak aliyah alhamdulillah. Ya mungkin Allah tahu orang tua tidak mampu. Sejak aliyah sampai S3 itu dibayar beasiswa. Ini mungkin cocok ayat yang kita baca itu sehari dalam Al-Quran. Fabi Allah irham itu mah. Dan mungkin bapak ibu punya cerita-cerita sendiri juga yang mengharuskan kita harus muasabah. Eh jangan lupa Allah betapa Allah itu sudah begitu banyak memberikan iman yang banyak. Wa fi anfusikum afala subhanallah. Fitrah mengejar kemuliaan. Ayo kalau Allah sudah memuliakan kita jangan kita rendahkan diri kita dengan melakukan hal yang rendah. Allah sudah meninggikan kita, Allah sudah memuliakan kita. Allah menyebutkan fa'imah izah dari jamiah. Kemudian itu hanya datang dari Allah. Yang dari manusia belum tentu kemuliaan. Dan Allah sudah mengikrarkan kata ala nafsi ar-rahmah. Apa itu? Allah menetapkan atas dirinya memberi rahmat kepada siapa yang mau diberi rahmat. Rebut Seperti itulah orang yang sudah di level advance. Balasan Allah yang terbaik itu apa? Cukuplah balasan Allah kepada kamu dengan ketaatan kamu kepadanya. Biar itu kamu menjadi hari taat. Ini ucapan Imam Ibn Taylor. Ya Allah, cukuplah balasanmu kepada aku dengan ridhonya engkau aku menjadi ahli taat dengan ridhonya engkau aku taat kepadamu bagiku ini adalah balasan yang tertinggi. Nah itu ucapan. Ini kadang-kadang kita doanya sama Allah terlalu detail. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, dia sepanjang dia masih bisa beribadah, Allah sudah ridho dengan ketaatan dia, itu penyimpatan yang luar biasa. Terakhir, ya saya kira ini panjang Nah inilah potensi fitrah itu yang pertama senang mencari kebenaran. Mungkin saya pernah e, sampaikan ini orang-orang soleh dulu, ulama-ulama dulu senang mencari kebenaran. Cara, caranya apa? Ya hadir di majelis-majelis ilmu, berguru dengan banyak guru. Tobrani itu diceritakan gurunya sampai 2000. Ya, Imam Bukhari gurunya 1500 kita ini gurunya berapa sih? Karena kadang itu tadi cerita saya, gara-gara malas berguru ketika nampak seseorang terus terpukau sudah langsung ber apa berbayat sama guru yang satu dua itu. Gak cocok di era sekarang berguru dengan satu dua orang guru, harus banyak gurunya, jadi banyak perbandingan, banyak pintu-pintu kebenaran, jadi gak kaku. Ya, karena fitrah kemanusia, fitrah manusia itu senang mencari kebenaran Masuklah kamu, kata Allah, dari pintu yang bermacam-macam supaya kita lihat kebenaran dari perspektif yang luas. Kalau orang hanya gurunya satu, dia menolak fitrah. Malas baca buku, malas menambah ilmu, itu menolak fitrah. Yang kedua berpegang pada ahlak mulia. Ahlak mulia adalah puncak dari amal ibadah. Yang ketiga fitrah yang apa potensi fitrah berikutnya selalu tertarik pada keinginan kalau ada orang yang nggak tertarik pada keindahan, tertarik dengan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, berarti me membuang fitrahnya. Senantiasa berkreasi dan berkarya. Berkreasi kita apa yang bisa kita buat, kita buat. Dan yang terakhir merasakan kerinduan yang kuat untuk beribadah. Ya, ayo mari Bapak Ibu sama-sama kita tanamkan di dalam diri kita dalam doa-doa kita ya Allah mampukan aku hidupkan hati supaya hati terpaut kepada ya, kalau kita masih ingat hadis Rasulullah itu Yusilhumullah fi zilli wa la zilla illa zilluh akan dilindungi orang mendapat perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah salah satunya adalah rojulun qalbuhu mu'allakun fil masajid seseorang ya, yang hatinya terpaut terus ke masjid insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah pada saat dimana tidak ada perlindungan kecuali di perlindungan Allah inilah orang yang hatinya memiliki kerinduan pada masjid mudah-mudahan Allah terus menghidupkan hati kita untuk hadir di masjid ini amin Manusia ideal berfungsi apa? dan intuisinya menghiasi dengan sifat-sifat ketuhanan berjiwa seimbang ya. Dan kita masuk ke yang terakhir apa yang terakhir penyebab terkikisnya fitrah kesucian siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuannya dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah dan Allah menjadikan baginya empat keadaan kegelisahan yang tak pernah putus kefakiran tanpa kecukupan angan-angan tanpa batas kerja keras tanpa akhir Inilah rahasia memaksimalkan fitrah ilahiyah. Apa ini? Muatabah. Apa itu muatabah? Penyesalan atau meninggalkan dosa-dosa seketika dan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Istighfar kita lewat muatabah. Astagfirullahaladzim. Kalau istighfarnya mau dipanjangkan, astagfirullahaladzim, minggu lidam bin azim. Dari dosa yang besar. Wa minggu lima dari segala maksiat. Zahiran au batinan, baik dosa yang zahir maupun yang batin sirron atau alaniyatan baik dosa yang sir maupun yang nyata amdan atau khotoan baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, kaulan atau fi'lan baik dosa yang dikarenakan perkataan maupun perbuatan sogir atau kabiran baik dosa yang kecil maupun yang besar itu istighfarnya lewat apa? yang kedua murakabah, apa itu muraqabah keadaannya meyakini sepenuh hati Allah selalu melihat inilah yang insaf maka bentukkan kata roh fa'ilam takut tahu fa'ilam ya roh kau beribadah kepada Allah seolah orang tahu melihat Allah tapi kalaupun kau tidak aku belum mampu melihat Allah yakin Allah yang baik rahasia memaksimalkan fitrah yang ketiga adalah mujahadah mencurahkan keseriusan dalam melawan segala rujukan orang dan setan ya yang keempat musyahadah apa itu nampaknya al-haq di mana alam fisik tidak lagi dominan yang nampak di balik fisik kita lihat apa di balik itu. Kalau kita hidupkan itu, insya Allah ya kita bisa menjaga fitrahnya. Muka syafah terbukanya tilai seperti yang disampaikan Umar bin Khattab tadi. Kemudian ada hamba cinta kepada Allah lebih cinta kepada selainnya dan yang terakhir ma'rifat apa itu pengetahuan yang tidak menerima keraguan lagi pengetahuan tentang zat dan sifat Allah yang tidak diragukan lagi saya kira ini rahasia supaya fitrah ilahiyah kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah kami sebut kita pada hari ini tentang menghidupkan kembali fitrah ilahiyah. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau sharing atau diskusi tentangnya baru disampaikan. Setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Silakan kalau Bapak Ibu. padahal e, dalam surat Al-Qasas itu carilah nikmat akhiratmu dan jangan kamu lupa Tapi hari ini kita terbalik. Nah, ini mungkin apa motivasi apa ya? kamu Baik, e, saya jawab langsung Pak. Mudah-mudahan jawabannya nanti bisa dikomparasikan dengan narasumber yang lain karena jawaban tetap saja harus diklarifikasi, tidak bisa jawaban finalnya karena kita proses pertama bahwa ya benar iblis itu jauh lebih punya pengalaman dalam beribadah dibanding kita kalau kita katakanlah paling-paling musuh terakhir kita nikmat beribadah berapa tahun terakhir katakanlah 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir katakanlah ya sedangkan iblis itu bisa saja sudah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun dia beribadah dia mensucikan Allah ya artinya peluang kita untuk ter, terpleset itu lebih rawan lebih besar ya. ya sedangkan yang sudah ratusan mungkin ribuan tahun saja bisa terpleset ada hal yang harus kita jaga ya kembali kepada ajaran dasar seperti dalam kitab al-hikam min alamatil di alam amal nuqsanur rojak hendak wujud di salah orang yang terlalu mengandalkan ibadahnya merasa dijamin oleh ibadah, merasa ditinggikan oleh ibadah. Ya. Nuksono rojak lama-lama harapannya sama Allah, tujuannya kepada Allah semakin turun. Ya, kenapa? Ya mungkin masuklah godaan setan ah percuma beribadah, udah beribadah begitu begitu, kehidupan mungkin itu aja itu tetangga ibadahnya bisa borong-borong tapi karirnya bagus nah, datang ujian lagi makin kacau lagi kita ya Allah datang godaan saya ini saya sudah beribadah kok datang ujian juga jadi dia seolah-olah kayak berdagang sama Allah aku kan sudah beribadah seharusnya aku nggak pantas diuji begini nah, muncul muncul menganggar apa kalau bahasa Sumateranya menganggar anggar memamer-mamerkan ibadahnya itu. Ya, jadi karena dia sudah memamerkan ibadah, jadi dia merasa layak mengatur-ngatur Allah. Ya Allah seharusnya yang dikasih rezeki itu saya dong yang beribadah daripada orang mau ngatur-ngatur Allah. Gara-gara dia memamer-pamerkan ibadah jadi sepele sama orang ibadahmu baru berapa sih kepada Allahnya seharusnya kan dia menggantungkan kepada Allah arti ibadah ini bukan sebuah jaminan walaupun kita memang beribadah itu mutlak harus dan bagus tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain dengan ibadah itu karena ibadah ini kan adalah tangga yang ditujukan Allah maksudnya contohlah Rasulullah yang beribadah itu sebagai wujud syukur Ya Allah aku ini menjadi hambamu yang pandai bersyukur Aku tadi tua seorang sufi ya Allah cukuplah balasanmu berupa Kau itulah menjadi ahli taat nah, Kuncinya di situ Pak saya rasa bahwa Ketika kita beribadah bersyukurlah kita kepada Allah Allah masih memberikan kesempatan kita beribadah Jangankan kita bisa beribadah bernapas pun nggak bisa kita kalau Allah tidak ridho Maksudnya andalkan ya kalau datang ujian jangan menjual-jual ya Allah aku sudah beribadah kok masih begini juga ujian datang nah ini nih ini yang saya rasa dialami di Inggris dia menganggarkan memamerkan aku ini lebih baik aku ini lebih pantas nah ini yang membuat dia susah kemudian begitu ditegur malah nantangin malah nantang Allah saya kira iblis dan Adam ini sama-sama berbuat dosa. Itu kan intinya. Tetapi begitu berbuat dosa ini Nabi Adam ini membaca Rabbana Allahumma sama ilam taufir lana terangna lada kuna manzal khosirin. Tersungkur dia, malu dia, hina dia dengan dosa yang merasa hina. Sama-sama setan juga berbuat dosa, tapi bukan merasa hina dan malu. Mengantarkan pengalaman ibadahnya terus mengatakan demi kemuliaanmu ya Allah ya aku artinya ucapan itu kalau intinya nantang juga nah ini kadang-kadang mohon maaf bapak ibu diambil ucapan ini sama para dukun-dukun para para paranormal itu bukan saya yang mengobati ini yang mengobati Allah tapi terlalu sering diulang-ulang supaya orang banyak yang makin merapat sama dia itu hanya sekedar ucapan di bibir saja bukan saya yang menyembuhkan yang menyembuhkan Allah ya semua orang tahu tapi itu jadi jualan sama dia diulang-ulang ya supaya orang makin oh ini dia orangnya benar nih dia pun mengakui Allah juga padahal itu cuma modus saja memang bibirnya mengucapkan begitu tapi dia tetap dikendalikan oleh jin-jinnya nah, itulah eh, kita harus berhati-hati kita tahu kita bisa rusak nih kalau kita mengadukan hal yang kau itu kepada orang Nah, saya kira itu. Jadi intinya yang pertama adalah eh, jadikan ibadah itu sebagai wujud syukur. Ya, jangan mengandalkan ibadah terus kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa suci. Aku sudah ditegur oleh Allah. Kepala tusaku, aku sakum. Wahwa alam dimana takwa kan begitu. Jangan merasa suci. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa di hati itu Allah yang kedua iya memang disitulah kita sering gelisah siapapun kita itu kena gelisah ya saya juga terkadang ya gelisah juga gitu. menjalani tugas sebagai tenaga pengajar ini keluarga begini begitu awalnya saya tugas di Medan pindah ke Jakarta begitu dari Jakarta ada tawaran stay di Amerika permanen gelisah juga makanya saya mohon perlindungan jangan saya sampai saya salah mengambil keputusan. mudah dariMu kau yang menentukan bertahan takdir mimpi Allah. Jadi eh, saya kira hal-hal yang seperti ini kan kata Rasulullah supaya kita tetap hati kita hidup itu ya tetap ambil hadirlah di majlis taklim seperti ini pak jadi obatnya seperti itu kalau kita gelisah kadang-kadang lupa kita kita lebih fokus lebih banyak urusan kegelisahan kegelisahan karena dunia ini kita banyak beristighfar, banyak hadir di majelis-majelis taklim, banyak ingat mati, kan itu nasihatnya Hati ini sering berkarat terus dan dia hanya bisa mengkilat lagi kalau kita itu banyak baca Quran, hadir di majelis-majelis taklim, ya banyak beristighfar, ya banyak ingat mati, ya itu tadi dengan dengan mahabbah munculkan rasa cinta kepada Allah jaga perkataan jaga makanan ya jaga wudhunya itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap berada di dalam fitrah kesucian saya kira itu pak yang bisa saya sampaikan kita ada tambahan lagi pak silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jadi yang kita bahas hari ini cukup berat juga satu. Jadi banyak hal istilah kita ada surat yang kita baca yang kata yang kita baca berulang-ulang itu tujuh ayat yang berulang dan saya katanya Al-Fatihah ini kan umur Quran, induk daripada Al-Quran, intisari daripada Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan Ustaz tentunya pasti ada di Al-Fatihah. Nah setelah dicoba didalami Al-Fatihah ini, saya merasa ada dahsyatnya itu ternyata tiga ayat pertama itu milik Allah. Tiga ayat yang terakhir milik kita, tapi yang di tengah itu adalah milik kita ia karena wudhu wa ia karena setahun jadi saat kita bisa memahami bahwa hanya Allah lah yang kita ibadahi dan hanya kepada Allah kita ini tetap tidak cukup kita hanya ibadah tapi kita juga harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dia iya. harus nafas jiwa yang tengah ini nah kalau kita bisa ia karena Allah ia karena selainnya itu begitu dalam kita bisa amalkan ilahiyah jadi kalau ada fitrah ilahiyah mungkin tarikan ilahiyahnya bisa kita lalui karena kita senantiasa sadar di tujuh ayat ini yeah. tiga milik Allah satu milik bersama tiga untuk kita yang nah, mungkin ada kitab khusus membahas satu ayat ini nih misalnya karena ayat ini menjadi sebuah inti di saat kemanusiaan kita dengan Allah sebenarnya dalam dialog-dialog itu. Jadi saya kira memang eh, beberapa tafsir yang saya baca itu menjelaskan tentang hadis kursi firman tentang terjemahan dari Al-Fatihah ini. Memang pantas kalau Al-Fatihah disebut sebagai mul kitab dan intinya dari Al-Fatihah itu ya Bismillahnya itu kalau mau diambil-ambil seperti itu jadi eh, nanti kita bisa kaji lagi Pak dalam kajian tafsir atau memang ada ustadz yang tidak tafsir bisa ditanya lagi tentang ini yang pasti bahwa dalam Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat itu Allah selalu menjawab ya setiap ucapan-ucapan dari ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca saya kira itu Pak tanggapan dari saya mari sama-sama kita tutup dengan doa mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita menjadi hati yang cenderung kepadanya hati yang suci dari noda-noda kesyirikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah tujuan kami ya Allah. Engkaulah tujuan kami, Engkaulah tujuan tertinggi kami. Ridho yang kami harapkan ya Allah. Berikan kepada kami pengetahuan tentang Engkau ya Allah. Berikan pengetahuan kami tentang ma'rifat Berikan pengetahuan kami tentang betapa cintanya Engkau kepada kami. Engkau sudah mengutus Nabi, mengirim kepada kami ayat-ayat suci. Keterangan apa lagi yang kami harapkan kecuali sudah jelas semua. Engkau ceritakan dalam ayat Al-Quran kisah-kisah orang yang terpukau terlena dengan dunia, terlena dengan kekuasaan, tetapi akhirnya engkau hancurkan. Kisah-kisah orang yang soleh juga engkau tunjukkan kisah orang-orang yang lupa kepada juga semua sudah kau tunjukkan. Mampukan kami mengambil ibrah-ibrah ini ya Allah. Hidupkan hati kami untuk selalu mendapatkan pengetahuan tentang rahasia-rahasia hidup, tentang hikmah-hikmah hidup. Pantaskan kami mendapatkan hikmah dari ya Allah. Pantaskan kami untuk beribadah dengan ibadah yang paling benar, ibadah yang paling kau sukai. Kumpulkan kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh yang telah mencintai kau dengan sungguh-sungguh. Berikan kepada kami kebahagiaan, ridhoilah perjalanan hidup kami. Berkahi setiap amanah yang kau titipkan kepada kami. Jadikan keluarga kami, keluarga yang memprioritaskan kau dalam setiap rencana dan tujuan hidup kami. Berikan dalam keluarga kami kehidupan yang lapang, rezeki yang berkah, dengan putra putri yang menyenangkan keluarga kami Berikan kepada kami putra putri yang menjadi aset bagi kami, aset demi akhirat yang selalu mengangkat tangan dan mendoakan kami kedua orang tuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kelak alam barisan kami terasa tenang, sejuk damai saat anak-anak kami mendoakan kami saat kami sudah kau panggil. Ya Allah ya Tuhan kami, ibadah kami masih sangat sedikit ibadah kami masih sangat kurang zikir kami masih sangat terbatas bacaan Quran kami pun masih sangat jarang ampuni kami ya Allah ampuni kami yang masih banyak lalai ini ampuni kami yang masih banyak kecemasan ini padahal seharusnya kami cemas karena yang beribadah kepada bukan semata-mata cemas karena urusan dunia yang pasti akan kami tinggalkan Allah Rabbana innaka antas samiul

numbers all